Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia dan juga sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 5 sampai dengan ayat 7 Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih di atas ars bersemayam dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam bumi dan apabila kalian mengeraskan suara kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas perkara yang tersembunyi dan perkara yang tidak nampak. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum inilah matan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad. Kita lihat syarahnya Catatan yang pertama dari Syekh Saleh Fauzan, lahul asmaul husna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Hada fihi isbat الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه al asmaul husna. Perkataan ini menunjukkan penetapan akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan untuk diri sendiri. Untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam firman-Nya walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Al-A'raf ayat 180. Demikian juga dalam surat Toha ayat 8 Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah kecuali hanya Allah dan Allah memiliki nama-nama yang mulia nama-nama yang indah fa akhbara anna lahul asma wa akhbara anna Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan Allah juga mengabarkan bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya indah. Yakni tamatan kamilatan la ya'tariha naqsun. Maksudnya adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang sempurna, nama-nama yang lengkap dan tidak dimasuki kekurangan di dalamnya, tidak terdapat kekurangan di dalamnya. Ini maksud daripada al-asma al-husna. Kemudian yang kedua, sifatul ula dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang maha tinggi. Ai al-aliyah yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Pasifatul karahmati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basar. Hadihi yuqalu laha as-sifat. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala contohnya adalah ar-rahmah, yaitu rahmat Allah, al-ilm, ya, ilmu Allah, al-qudrah, yaitu kekuatan Allah, al-iradah, kehendak Allah, as-sama', pendengaran Allah Subhanahu wa taala, al-basar, penglihatan Allah. Ini semua disebut dengan as-sifat ya ini semuanya disebut dengan sifat yaitu sifat rahmah, sifat ilmu, sifat kudrah, sifat irada, sifat sama dan sifat basar. Amma as-sami' al-basir al-khabir fahadihi asma. Sedangkan dengan lafaz as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat, al-khabir yang maha mengetahui, maka ini semuanya disebut dengan nama disebut dengan nama. Wa kullu ismin minha yustaqu minhu sifatun lillah. Dan semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka yustaqu minhu akan diambil darinya sifatun lillah. Akan diambil darinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa al-qadir fihi isbatu al-qudrah. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang maha mampu fafihi isbatul kudrah maka di dalam nama tersebut ada penetapan kudrah Allah Subhanahu wa taala penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al kudrah yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala kekuatan Allah Subhanahu wa taala As-sami' fihi isbatus sama Demikian juga contoh yang lain As-sami' maha mendengar Maka di dalam nama tersebut ada sifat Allah yaitu as-sama Yaitu sifat mendengar Al-basir fafihi isbatu al-basar Ya Allah al-basir yang maha melihat Maka di dalamnya terdapat penetapan sifat al-basar Sifat melihat Allah subhanahu wa ta'ala Al-alim fafihi isbatul ilm Ya Allah yang maha berilmu Maha mengetahui Maka ditetapkan di atasnya di dalam nama tersebut sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim Maha hikmah, maha bijaksana. Maka di dalam nama tersebut ada al-hikmah, ada sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى maka demikianlah di setiap nama Allah Subhanahu wa taala dari semua nama-nama yang ada maka di dalamnya mencakup sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna allati samma biha nafsuhu aw sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah di mana Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri atau disebutkan namanya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. lahu sifatul ula al-aliyatul rafi'ah allati la yushbihuha shayun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya, sifat-sifat yang mulia, yang ar-rafi'ah, yang sangat mulia Allati la yusbihuha syai'un di mana sifat tersebut tidak menyerupai sesuatu apapun. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai, tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum inilah syarah dari Lahul Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Selanjutnya penjelasan terhadap ya ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7 dari surah Thaha. <clears throat> Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. هذه الآيات من أول سورة طه كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى Bahwa ayat-ayat ini semuanya dari awal surat Toha ya sebagaimana firman Allah tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al Bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan ya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit, langit semuanya. Ayat Al-Quran munazzalun min indillah subhanahu wa ta'ala Wa huwa kalamuhu Bahwa Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa kalamuhu Dan Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani fillah azani Allah wa yaku Inilah keagungan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai kepada kita semuanya, ya sebagai bukti bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Al-Qur'an di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Al-Qur'an bisa membuat Al-Qur'an apakah itu satu surat apakah itu satu ayat tidak ada yang bisa ya menyamai Al-Qur'an menunjukkan betapa mulianya Al-Qur'an dan tidak lain adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka turunnya Al-Qur'an merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Al-Qur'an kalam Allah sampai kepada kita semuanya selalu kita baca, selalu bersama dengan kita, kita hafalkan, kita pelajari, maka sungguh ini adalah satu nikmat, satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Hadhil ayat hiya ihdal ayat as-sab' allati athbatallahu fiha istiwa'ahu 'alal 'arsy istiwa'an haqiqiyan. Inilah satu ayat di antara tujuh ayat yang menetapkan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh ayat yang menjelaskan, ya tujuh ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas arus, ya istiwa hakikiyah, yaitu bersemayam secara hakiki, bukan khayali, ya bukan perumpamaan, bukan, tetapi itu adalah hakikat kenyataan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arus akan tetapi yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala Hakikat dari bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras Maka ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan sifat sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa uluhu ala asyik di antara makna istiwa bersemayam adalah ulu alal ars, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsh. Wal arshu makhlukun min makhlukatihi min makhlukati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ars itu adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istawa kita perdalam makna istawa ay istaqarra wa ala wartafa'a subhanahu wa ta'ala alaihi wa ala alaihi wastaqarra alaihi jalla wa ala Arti kata istiwa adalah istaqarra menetap. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetap di atas ars Ala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas ars Irtafa Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas arus wa ta'ala alaihi dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arus wa ala alaihi dan Allah maha tinggi ya ala itu arti ala ya'lu artinya menjadi tinggi wastaqarra alaihi dan Allah Subhanahu wa taala berdiam atau berada di atas arus jalla wa ala al-ma'ani taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. akan tetapi semua makna di antara makna-makna tersebut apakah ala istaqarra ya ya kemudian uh, ta'ala kemudian irtafa ini semua makna daripada istawa maka makna ini semuanya taliku jalalihi subhanahu wa ta'ala Makna-makna tersebut tentunya sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terbayang di dalam benak kita ya bahwa di situ ada sifat yang kurang, sifat bahwa Allah membutuhkan makhluknya, sifat di mana Allah seperti makhluknya. Ta'ala Allahu amma ya. Yang demikian tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya di antaranya adalah sifat bersemayam di atas aras laisa kastikrari al-makhluk al-makhluk ya bersemayamnya Allah tidaklah seperti berdiamnya atau tinggalnya atau beradanya makhluk di atas makhluk yang lain kita berada di atas lantai kita berada di dalam masjid kita berada di atas karpet misalnya duduk di atas kursi maka tidak seperti makhluk ya tidak seperti tidak seperti makhluk satu dengan makhluk yang lain idza tafa'a 'ala syai'in fa innahu bihajah ya atau irtifa'il makhluk alal makhluk atau tingginya makhluk di atas makhluk yang lain ya kalau kita bilang bahwa eh, apa namanya kipas itu lebih tinggi daripada kita berarti ya kita berada di bawahnya tidak demikian ya tidak demikian akan tapi itu semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Al makhluk idartafa ala syai fa innahu bihaja ila hadha syai. Ya, makhluk apabila berada di atas sesuatu, maka makhluk tersebut membutuhkan sesuatu tersebut. Ya, makhluk apabila berada di atas sesuatu, kita berada di atas ya lantai maka kita membutuhkan lantai kita berada di atas kursi berarti kita membutuhkan kursi ini adalah makhluk satu dengan makhluk yang lain nah uh, ila hadza syai' yarfa'uhu li alla yaskut ya mengangkat uh, makhluk yang lain agar makhluk tersebut tidak terjatuh karena membutuhkan sesuatu tersebut amma Allahu jalla wa ala falaysa bihaja ila al-'arsy ولا إلى السماوات بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah tidak membutuhkan kepada ars Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan langit semuanya. Bahkan sebaliknya, harus membutuhkan Allah dan langit semuanya yang berjumlah tujuh semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi yumsikuha subhanahu wa ta'ala Wahuwa alladhi Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang harus Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit semuanya dan Allah yang menciptakan mereka semuanya. Fahiya bihaja ilaihi wa huwa laysa bihaja ilaiha. Dan ars serta langit semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka semuanya fala yusabbahu istiwa'uhu 'alal 'arsy istiwa' al-makhluqi 'alal makhluq maka bersemayamnya Allah di atas ars tidak diserupakan dengan uh, istiwanya atau bersemayamnya makhluk di atas makhluk yang lain ya seorang raja bersemayam di atas singgasananya misalnya maka tidak demikian Wa ikana makna wahidan walaupun maknanya sama, sama-sama bersemayam. Ya, walaupun maknanya sama, lakin al-kaifiyata wal hakikiyah, wal haqiqata mukhtalifah. Akan tetapi kaifiyahnya ya tentang bagaimananya wal haqiqah dan juga hakikatnya mukhtalifah. Itu berbeda. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ikhwani wa akhwati fillah, Allah wa iyyakum, perbedaannya adalah sebagaimana perbedaan khalik dengan makhluk. Khalik yang sempurna dengan semua sifatnya dan makhluk yang semuanya kurang dengan semua sifatnya. Maka itulah perbedaan antara makhluk dengan dengan al khaliq Demikian juga bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk maka itulah perbedaan di antara keduanya, perbedaan sang khalik dengan perbedaan makhluk. الرحمن على العرش استوى هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مطردة بها اللفظ Inilah berita dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seorang yang beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan membenarkan semua berita yang ada. Ketika Allah mengabarkan bahwa Ar-Rahman bersemayam di atas ars maka sungguh satu kekufuran ketika kemudian mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam dengan alasan akalnya karena tidak mungkin bersemayam kalau bersemayam berarti seperti makhluk maka yang demikian ya pemahaman yang sesat pemahaman yang bahkan bisa sampai pada kekufuran maka di dalam tujuh ayat tersebut ya semuanya menjelaskan makna istiwa, menyebutkan tentang hakikat daripada istiwa Allah Subhanahu wa taala. Kulluha muttaridah bihadzal lafzi ya, semuanya datang dengan lafaz ini yaitu dengan lafaz istawa 'alal 'arsy. Disebutkan dalam Al-A'raf ayat 7 Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 57. Wa qalu fi Taha demikian juga firman Allah dalam surat Taha Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma fis samawat dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit semuanya lahu ma fis samawati sab'i minal makhluqin minal malaikati wa ghairihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang menciptakan semua langit yang ada, tujuh langit semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk yang ada di dalam langit tersebut. Di antaranya siapa? Para para malaikat. Ya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi seluruh tempat yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya adalah ya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua yang ada di bumi min al makhluqati kulliha lahu subhanahu wa ta'ala min adamiyyin wa bahaim wa jinnun wa jinnin wa insin wa hayawanatin wa tuyurin wa ghairi dhalika semua makhluk yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu manusia, binatang, jin, ya, manusia, kemudian hewan-hewan, burung-burung dan yang lainnya, maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kulama kullu ma yadubbu 'alal ardi wa yamshi 'alal ardi wa yujad 'alal ardi fa innahu milkun lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua yang merayap di muka bumi Yang berjalan di atas bumi Semua yang ada di atas bumi Sesungguhnya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yatasarrafu fihi Wa yudabiruhu wa yarzukuhu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki pada semuanya. Wa ma bainahuma. Penjelasan yang ketiga, lahu ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, antara bumi dan dan langit. Ma bainas samawati wal ardi al makhluqat allati la ya'lamuha illa huwa fahiya milkun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi dari makhluk yang ada maka tidaklah mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala maka itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma wa ma tahtathara dan apa yang ada di bawah tanah wa ma tahta adimil ardi wa sathi al-ardi dan apa yang ada di bawah bumi, apa yang ada di dalam bumi minal makhlukati wa minal ma'adin, apakah itu dari makhluk-makhluk yang ada ya binatang-binatang yang ada wa minal ma'adin apakah itu tambang-tambang yang ada wa minal amwat demikian juga mayat-mayat yang dikuburkan di dalam bumi kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala hiya mulkuhu wa alladhi khalaqaha maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang memiliki itu semuanya dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya. Wa in tajhar bil qawli fa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila kalian mengeraskan perkataan, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan sir dan apa yang disembunyikan, mengetahui yang tidak nampak dan apa yang disembunyikan. Yastawi fi ilmi Subhanahu wa taala al-jahru wasirru. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sama, tidak ada perbedaan antara sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tidak nampak. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yasma'u al-jahra wa yasma'u sirra Allah mendengar perkataan yang jahat sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak perkataan yang tidak nampak wa akhfa demikian juga akhfa asir sesuatu yang disembunyikan rahasia yang tidak dinampakkan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebagaimana mengetahui sesuatu yang nampak la yakhfa alaihi syai'un subhanahu wa taala tidak ada yang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illahu bahwa la ma'budu bihaqqin siwahu. Tidak ada zat yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna. Hada isbatul asma'i lillahi Subhanahu wa taala. Wa annaha husna kulluha husna tammah kamilah munazzahah 'an naqsi wal 'aib. Dan ini lahul asmaul husna penetapan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah nama yang indah, semuanya indah, sempurna, ya. Semuanya lengkap, semuanya suci dan dijauhkan dari kekurangan dan aib. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya perkataan Ibnu Qudamah, ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kull makhluqin 'izzatan wa hukman. Dan Allah Subhanahu wa taala ahata melingkupi, menguasai bikulli syai'in ilma, segala sesuatu dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguasai ya <clears throat> segala sesuatu ilma dengan ilmu. Wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukma. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua makhluk izzatan dengan kemuliaan Allah dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala wa hukma dan semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala ya semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum makna dari ahata bi kulli syai'in ilma ahata ilmuhu bi kulli syai'in bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala menguasai, melingkupi segala sesuatu mimma kana wa ma yakun ya yaitu sesuatu yang sudah terjadi maupun sesuatu yang akan terjadi fil di wal mustaqbal. Apakah itu sesuatu yang sudah lampau maupun yang akan datang? Maka Allah mengilmui itu semuanya, tidak ada perbedaannya. Apakah sudah terjadi ataupun belum terjadi. Wa fima la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah mengilmui segala sesuatu yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu bi 'ilmihi subhanahu wa ta'ala la yakunu shay'un illa 'ilmihi. Segala sesuatu itu di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya Al-Alim, bahwa Allah Maha berilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya tidak ada akhir dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna ya, sehingga tidak uh, ada di dalamnya kekurangan sama sekali. Ya. Berbeda dengan manusia, ya, berbeda dengan makhluk. Ilmu sehebat apapun maka ada batasnya. Ya, wa fawqa kulli ilmin alim. Dan setiap orang yang memiliki ilmu maka di sana ada yang lebih berilmu, itulah sifat makhluk ya tidak ada orang yang paling berilmu pasti akan ada di atasnya orang yang lebih lebih berilmu Taib ini terkait dengan uh, perkataan Ibnu yang pertama ahal tabiqul kulli ilma bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu dengan sempurna. Ya, tidak ada yang terlewatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa qahara kullu makhluqin wa hukma. Kohara kulla makhluk. Allah Subhanahu wa taala menguasai, Kohara memaksa, memaksa menguasai setiap makhluk. Artinya adalah akhdoahu Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk Lisultanihi Ya, setiap makhluk pasti akan tunduk dengan kekuasaan Allah, sultan Allah, dengan kerajaan Allah, ya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada makhluk yang bisa keluar dari kerajaan Allah, dari kekuasaan Allah, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kullu makhluqin la yustasna min hadha ay makhluq min al-aghniya wal fuqara wal muluk was sa'alik والملائكة والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات يا كلها مقهورة كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى وتدبيره سبحانه وتعالى لا أحد يخرج عن ذلك tidak ada yang terkecuali dari makhluk Allah Subhanahu wa taala apakah dia orang-orang kaya, orang-orang fakir, ya apakah dia raja, apakah dia orang-orang miskin atau orang-orang ya uh, hamba sahaya, apakah dia malaikat, nabi, rasul dan semua makhluk yang ada semuanya tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأقطاب من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية maka pada penjelasan ini terdapat bantahan terhadap mereka-mereka yang menyangka bahwa di sana ada wali-wali, di sana ada kutub-kutub. Ya, kutub itu artinya ya syekh atau wali atau ya seorang yang diagungkan yang mana mereka ikut mengatur alam ini ya ikut mengatur makhluk atau alam ini sebagaimana disebutkan oleh kalangan ya mereka al-malahida orang-orang yang uh, mulhid orang-orang yang menyimpang dari kalangan as-sufiyah dari kalangan orang-orang orang-orang sufi ya sampai pada akidah bahwa wali-wali mereka kutub-kutub mereka itu ikut mengatur ya alam maka ini adalah akidah yang ya kufur akidah yang rusak Kemudian izzatan wa hukma izzah bimana kuwa bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menundukkan semua makhluknya dengan kekuatan Allah wa hukma dan semuanya berada dalam hukum Allah kullu syai' tahta hukmihi subhanahu wa taala segala sesuatu berada di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala akhda'ahu lahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan semua makhluknya yatasarrafu fihi wa yudabbiruhu Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dan mengurus semua makhluknya ya sebagaimana kemarin dijelaskan tentang makna mengurus bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersibukkan tidak terrepotkan Ya, ya tidak kesulitan, tidak keberatan dengan mengurus semua makhluknya sebagaimana makhluk ketika punya satu urusan ditambah urusan yang lain maka akan akan tersibukkan. Wala yasta'si shay'un 'alaihi subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar ya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an Selanjutnya berkata Qudama rahimahullah taala wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma dan Allah Subhanahu wa taala menguasai wasi'a itu artinya luas. Artinya melingkupi kulla shay'in melingkupi segala sesuatu rahmatan wa ilma dengan kasih sayang Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasai semuanya dengan rahmatnya. Ya Allah ratakan semuanya dengan rahmatnya dan ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Di dalam surah Thaha ayat 110 ya sedikit berbeda dengan apa yang ada di ayat kursi ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ikhwani fillah azali Allah wa iyyakum. Bagian yang pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Ai wasi'at rahmatuhu kullasyai Kasih sayang Allah melingkupi segala sesuatu. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, dan rahmatku kasih sayangku melingkupi segala sesuatu. Wa ilmuhu aidan wasi'at kulla syai', kama sabaqa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Demikian juga ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu sebagaimana disebutkan dalam surah Taha ayat 110 tadi. Ya wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi dalam surat Ali Imran ayat 29 dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi fala yakhfa ala ilmihi subhanahu wa taala maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala Ilmu ya al Asya asya'a kulliha bikhilafil makhluk. Ilmu Allah meliputi semua makhluknya, segala sesuatu yang itu tentunya berbeda dengan makhluk. Fa'inahu ya alam syai'an wa jahalu Asya katsira. Karena makhluk mengetahui sesuatu yang sedikit dan yang tidak diketahui sangat banyak. Amma Allahu jalla wa ala fa'inahu ya alam Kulla syai'in la yakhfa 'alaihi syai'un. Adapun Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullul asya'i 'alamuha Subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu si'at kulla syai'. Bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu hatta kuffara wasi'athum rahmatullahi subhanahu wa taala sampai pun orang-orang kafir ya maka rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi mereka semuanya mencakup mereka semuanya sampai pun orang-orang orang-orang kafir bimakna maksudnya adalah annallaha yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim ma yahtajuna ilaihi bahwa Allah terhadap orang-orang kafir Allah juga memberikan rizki kepada mereka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan afiat yang memberikan keselamatan kepada kepada mereka semuanya. Wa yu'tihim Allah juga memberikan pemberian-pemberian yang banyak pada mereka semuanya. Ma yahtajuna ilaih, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia. Itu diberikan pada siapa? Orang-orang orang-orang kafir. Ya pembahasannya yang lebih mendalam bahwa itu adalah balasan kebaikan mereka semuanya sehingga tidak tersisa kebaikan orang-orang kafir ketika mereka sudah mati tidak ada yang tersisa kebaikan mereka sehingga di akhirat tinggallah dosa-dosa mereka karena semua kebaikan mereka sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezekinya dengan pemberiannya ya dengan kesehatan yang diberikan pada mereka bahkan bisa jadi mereka lebih daripada orang-orang yang beriman dari segi harta dari segi kesehatan dari segi dunia maka itu semuanya pelayanan ya balasan mereka kalau mereka punya kebaikan wa hatta al hayawanat <clears throat> ta'ishu tahta rahmatillah subhanahu wa ta'ala yu'tiha wa yarzuqaha wa yu'afiha wa yasfiha min al amrad demikian juga hewan ya hewan-hewan yang ada semuanya ya semuanya juga berada di bawah kasih sayang Allah rahmat Allah subhanahu wa taala Allah berikan mereka Allah berikan rezeki pada mereka ya Allah berikan kesehatan pada hewan-hewan tersebut Allah sembuhkan juga dari sakit-sakitnya ya wa yaskhuruha lil ataf ala auladiha Allah Subhanahu wa taala juga tundukkan ya orang tuanya atau induknya untuk berlemah lembut kepada anak-anaknya ya induknya, induk betinanya itu berlemah lembut kepada anak-anaknya padahal mungkin binatang buas ya ma'annaha la tarju min auladiha padahal kalau kita lihat bahwa induknya itu tidak berharap kebaikan dari anaknya sama sekali Ya, berbeda dengan manusia, terkadang mendidik anak, ya harapannya mudah-mudahan jadi anak soleh, mendoakan, mudah-mudahan nanti kalau besar bisa membantu urusan dunia dan seterusnya. Ini manusia. Ya, kita lihat makhluk tidak demikian, hewan tidak demikian. Ya, begitu sayangnya terhadap anaknya padahal tidak berharap sama sekali dari anaknya. Ya, maka ini tidak lain adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Ma'anha wa wa tahun ala auladiha rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala wa hada min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'in al hayawanat wal mu'minin wal kuffar maka inilah rahmat Allah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang melingkupi segala sesuatu apakah hewan orang-orang yang beriman maka orang-orang kafir maka semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hada fid dunya, tetapi ini semuanya adalah dalam kehidupan dunia. Wa amma fil akhirati fa inna rahmatahu khassatan fa inna rahmatahu khassatun bil mu'minin. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman ya pada hari kiamat rahmat Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk orang-orang yang beriman wa amal kufar fala tama'a lahum bi rahmatillahi azza wa jalla fil akhirah adapun orang-orang kafir maka mereka tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah wa akhwati fillah azami Allah wa iyyakum selanjutnya firman Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma madha wa ma khalfahum ya'ni ma ya'ti fil mustaqbal Ya Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma baina aidihim apa yang ada di hadapan kalian. Ya. Apa yang ada di hadapan kalian yaitu ma ya'ti fil mustaqbal. Ya Allah kayak ini terbalik ini ya akhlak ya. Ma baina aidihim apa yang ada di antara kedua tangan mereka itu artinya apa yang ada di hadapan mereka artinya sesuatu yang akan datang yaitu ma ya'ti fil mustaqbal wa apa yang ada di belakang mereka ya yaitu sesuatu yang sudah terjadi ya wallahu alam ya kemudian wala yuhituna bihi ilma ya wala yuhituna bihi ilma la yuhitu al-ibad billahi azza wa jalla ilman bahwa hamba tidak akan menguasai, tidak akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sempurna. Fala ya'lamuna rabbahum subhanahu wa ta'ala bima'na annahum la yuhituna bidatihi. Ya, bahwa makhluk manusia tidak akan mengetahui tentang Rabb mereka, ya. Mereka tidak akan menguasai tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana mungkin terhadap zat yang ada pada diri sendiri saja tidak menguasai ya bagaimana menguasai tentang zat siapa zat Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin ya ini makna wala yuhituna bihi ilma dan mereka tidak menguasai tentang Allah dengan ilmu artinya kecuali sedikit sekali wa asma'ihi wa sifatihi wa sya'nihi subhanahu wa ta'ala tentang nama Allah, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang urusan Allah subhanahu wa ta'ala maka hamba tidak mengetahui kecuali yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ya wa hada la ya'lamuhu al-ibadu illa ma atla'ahu ma atla'a Allahu al-ibada alaihi maka hamba tidak akan mengetahui tentang perkara tersebut kecuali yang atla Allahu kecuali yang dikabarkan oleh Allah alaihi atas perkara tersebut min ajli an ya'rifuhu subhanahu wa ta'ala Kenapa sebagiannya dikabarkan oleh Allah tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah, ya, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduhu Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu. Ya, fala ilma lahum illa ma 'allamahumullah. Maka tidak ada ilmu bagi hamba tentang Allah kecuali yang diajarkan oleh Allah. Hatta malaikah yaqulun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya sampai pun malaikat mereka tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menguasai tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka katakan mereka mengatakan ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Maksudnya, suci kau ya Allah tidak ada ilmu untuk kami kecuali apa yang kau ajarkan ilmu tersebut kepada kami Ya, inilah ilmu yang diketahui siapa? Malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala al-muqarrabun. Makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah taala mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisan nabiyihil karim bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri di dalam kitab Al-Azim, dalam Al-Qur'an. Sehingga bagaimana kita mengetahui tentang sifat Allah? Apa yang Allah jelaskan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani nabihil karim. Kita mengetahui tentang sifat Allah itu dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam al-karim yang maha mulia atau yang baik al-karim itu nabi artinya nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang baik wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir rahman wajib al-iman bihi oleh karenanya semua yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam hadis yang tetap, apakah itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, maka semuanya wajib untuk diimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu yakum kita lihat ya bagian yang pertama bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan tidak lain apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi-Nya di dalam sunnahnya. Mausufun subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil karim wa huwa Al-Quran. Bahwa sifat tersebut Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa bima wasafa wasafahu bihi nabiyuhu fi sunnatihi. Demikian juga yang disifati oleh nabinya di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Fal asma wa sifat tauqifiyah. Maka nama dan sifat Allah itu sifatnya adalah tauqifi. Ya, sifatnya adalah tauqifi ya. Tauqif dari kata waqafa. Waqafa itu berhenti. Waqafa yuwaqifu artinya menghentikan menjadikan sesuatu berhenti. ya artinya bahwa itu berhenti hanya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Itu maksudnya tauqifiyah, apa adanya. Ya, apa adanya yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita memberikan nama, memberikan sifat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan itu banyak terjadi pada eh, kelompok-kelompok uh, yang sesat dalam pembahasan asma dan sifat di mana mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. La yajuzu lana an nuhditsa lahu isman lam yasbithu li nafsihi wa lam yasbithu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh menetapkan nama yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa an nuhditsa lahu sifatan lam yasif bihi lam yasif biha nafsuhu wa lam yasifhu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sifat tidak boleh mensifati Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Wahada makna kaulihi inilah makna dari perkataan muallif Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang disebutkan di atas tadi. Li'annahu la a'lam billah minallah. Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala wala a'lam billahi ba'dallahi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mengetahui lebih mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala melebihi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. فنحن متبعون ومقتدون لا نحدث شيئا من عند أنفسنا maka kita ittiba, kita iktida ya dan kita tidak mengadakan sesuatu dari diri kita min indi anfusina wa istihsanatina dari apa yang kita anggap baik padahal tidak ada dalam Quran dan Sunnah ya wa afkanina tidak boleh kita datangkan dari hasil pikiran kita hasil otak-atik pikiran kita wa ukulina akal kita wa hadha mamnu fi haqqillah subhanahu wa taala yang demikian ya terlarang dalam urusan perkara yang menyangkut Allah subhanahu wa taala Kemudian yang kedua, ya di dalam matanya halaman 35 ini perkara yang kedua yang dijelaskan yaitu terkait dengan ya segala sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka wajib beriman. Wah dasar menuju junnah qablaha ya ini penjelasan dari apa yang disebutkan sebelumnya ya. كل ما جاء في القرآن الكريم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به والتسليم Semua yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita adalah untuk beriman dan ataslim dan berserah diri, pasrah dengan apa yang Allah jelaskan, Allah sebutkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسوله رسول الله ولا نتدخل بأفكارنا وعقولنا وتساؤلاتنا في ذلك Maka akidah al-sunnah wal jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh natadakhal, kita memasuk-masukkan ya dengan pikiran kita, akal kita, dengan pertanyaan-pertanyaan kita, ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang datang dari pikiran kita. Lianna hada amrun tauqifi. Karena perkara ini adalah perkara yang tauqifi, perkara yang kita wajib untuk berhenti dan akal kita tidak akan sampai untuk kemudian <clears throat> sampai pada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala di luar dari apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. La yajuzu an tadakhal fihi. Tidak boleh ya masuk dalam perkara tersebut tanpa ya dalil dari Quran dan Sunnah. Wa innama yajibu alina taslim wal iman wal Kewajiban kita adalah ya untuk taslim, untuk pasrah. Kemudian iman dan wal dan tunduk ya dia tunduk terhadap apa yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته dan juga tidak ada perbedaan antara yang Allah tetapkan untuk diri sendiri ya dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh nabinya di dalam sunnahnya yang sahihah tidak ada perbedaan semuanya benar kebenarannya sama tidak ada perbedaan ya tidak akan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu beritanya lebih benar daripada hadis tidak boleh ya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dengan hawa nafsu tetapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang bertanya kenapa harus ada Al-Quran, kenapa harus ada Sunnah, kenapa tidak semuanya Al-Quran saja, nanti terus menerima Al-Quran selesai. Yeah. itu kalau pikiran kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak dan kita tidak boleh menanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah bersemayam? Kenapa Allah turun seperti malam? Tidak boleh, tidak beradab pada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan hikmah, penuh dengan ya pelajaran dan apakah itu kita ketahui maupun tidak, tidak kita ketahui. Ikhwani fillah azani Allah wa Selanjutnya bi khilafil ladina la yahtajuna bis sunnah umuman aw la yahtajuna bi al ahad khususan min ahli dhalal fa hadhihi tariqatun dhalalah. Ya. Dan ini berbeda dengan mereka-mereka yang tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Hadis Nabi tidak dijadikan sebagai hujjah. Mereka adalah orang-orang ingkar sunnah tiga as-sunnah mereka yang menolak sunnah sama sekali ya secara mutlak bahwa hadis ditolak semuanya cukup dengan Al-Qur'an mereka adalah orang-orang yang tahu sunnah atau mereka yang berhujjah dengan sunnah tetapi khusus pada sunnah yang mutawatir pada hadis-hadis yang mutawatir sedangkan hadis yang ahad ya itu tidak diterima oleh mereka ya kelompok-kelompok yang mereka berhujjah dengan hadis yang mutawatir saja sedangkan hadis ahad mereka tinggalkan ya mereka campakkan maka saya mensifati Syekh Shalih mensifati bahwa ini adalah ahlul tolal Wahadi tariqatullah ini adalah ya ahli kesesatan mereka adalah itu adalah jalan kesesatan. Fakulu masaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa kana mutawatiran aw ahadan fi asma'illahi wa sifatihi wajib al-iman bihi wa taslim lahu. Maka semua yang datang dari Rasulullah apakah dia mutawatir, apakah ahad, yang mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah yang banyak pada setiap tingkatan sana, Ya, perawi di setiap tingkatan sana itu jumlah jumlahnya banyak. Di kalangan sahabat jumlah perawinya banyak, di kalangan kibar tabi'in banyak, di kalangan ustaz minat tabi'in banyak sigar tabi'in banyak dan seterusnya ya itu namanya mutawatir kalau kemudian kurang dari syarat mutawatir maka disebut dengan ahad dan ahad ya terbagi menjadi tiga ada masyhur ada aziz ada gharib sebagaimana disebutkan dalam ilmu mustalah nah mereka menolak semuanya terkait dengan hadis ahad Fa wajib aliman bihi wa taslim lahu wajib beriman dengan semua yang sahih. Apakah itu hadis yang ahad, apakah hadis yang gharib ya? Hadis yang gharib yang hanya satu perawi saja seperti hadis Malik bin Niyah Hanya siapa? Hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari kalangan sahabat sehingga disebut dengan hadis yang gharib. Tetap ahli Sunnah wal Jamaah memegang hadis yang sahih apakah dia mutawatir maupun ahad sampai pun ahadnya paling sedikit perawinya yaitu hadis yang gharib. Liqaulihi ta'ala wa ma'atakum rasul rasulu wa manahakum anhu fantahu. Cukup dengan ya firman Allah, apa yang datang dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Maka yang datang dari Rasul adalah semua hadisnya yang sahih, tidak membedakan mutawatir dengan dengan ahad. Wa ma anil hawa in huwa illa wahyun yuhah فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به التصديق به وتسمية الله ووصفه بذاته أو بذلك Maka semua yang sahih dari Rasulullah dalam perkara ini dalam perkara asma dan sifat, maka wajib untuk iman, wajib untuk membenarkan semua berita yang ada dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa fil Qur'an la farqa fi sebagaimana apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak ada perbedaan antara Qur'an dengan sunnah dalam bab dalam semua bab termasuknya adalah dalam bab asma dan sifat fa ومن فرق فإنه يكون من أهل rasul مكذبا للرسول ومن ar rasul كفار maka barang siapa yang membedakan antara Al-Qur'an dan sunnah maka sungguh dia termasuk dari kelompok yang sesat dan mendustakan kepada Rasulullah SAW dan orang yang mendustakan Rasulullah maka dia kafir wa talaqihi bitaslim wal qabul wa tarki ta'arrud lahu birrad ya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat adalah talakihi, ya bitaslimi wal kabul, menerimanya dengan taslim dengan pasrah wal kabul, dengan penuh penerimaan wa tarku ta'arrud lahu birrat dan meninggalkan ta'arud yaitu menentang ya meninggalkan untuk menentang birrat dengan menolak maksudnya adalah talakihi, yakni qabuluhu ya agar menerima semua perkara dalam asma dan sifat tersebut ya wa talaqihi yani hifdhuhu wa riwayatihi wa tahaddus bihi wa qabulihi min ghairi iqtirad maksud talaki adalah menghafalnya meriwayatkannya kemudian mengucapkannya atau menyampaikannya kemudian menerimanya dengan tanpa penolakan tanpa iqtirad tanpa menentang li'annahu min indillahi aw min indi rasulih sallallahu alaihi wasallam karena semua nama dan sifat itu datang dari Allah dan dari rasulnya wa sya'nuna fi dhalika taslim wal inqiyad la li'tirad wa tadakhul bi afkarina wa uqulina kama yaf'alu ahlu dhalal dan kewajiban kita ya tugas kita adalah taslim pasrah Ingkia tunduk la jarak tidak menolak wala tadakhul tidak kemudian masuk-masuk pada dengan akal-akal kita ya sebagaimana yang terjadi pada ahlu pertolan Wa tarku ta'arrud birrad ya lima sabata 'anillah fi kitabih. Jangan sampai menentang, menolak dari apa yang telah tetap da dalam Al-Qur'an atau tetap dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min asmaillahi wa sifatihi birraddi wa rafdihi yaitu ya dengan menolak dan menentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap dalam Al-Qur'an. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum <clears throat> لا نقبل الاحتجاب بالسنة يا كالذي يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الأحاد وهذا رد لمن جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان بعض الكتاب وكفر ببعض ya maka orang yang mengatakan kami hanya menerima dari Al-Qur'an atau yang mengatakan kami hanya menerima dari Al-Qur'an dan yang mutawatir saja maka sesungguhnya ini telah menolak apa yang datang dari Allah telah ingkar dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya atau dengan kata lain mereka telah iman dari kita wa kufrun di al-kitab mereka iman dengan sebagian Al-Qur'an dan kafir dengan sebagian Al-Quran yang lain, sebagian ayat-ayat Al-Quran yang lain. al-Afiyah. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Selamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabaduhum la yarudu ma ja'a fil kitab sunnah la yarudu lafzahu walakin yaruddu ma'nahu fayakhudhu fi ta'wil wa yufassiruhu bi ghairi tafsirihi ya sebagian yang lain mereka tidak menolak apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Secara lafadznya mereka menerima semuanya. Walakin yaruddu ma'nahu, tetapi mereka menolak makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tadi terkait dengan asma dan sifat Allah. Fayakutu fi ta'wil sehingga mereka kemudian mentakwilkan makna asma dan sifat Allah. Wa yafsiru bi ghairi tafsirih mereka menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Fahadar Rabbil makna. Maka yang seperti ini juga disebut orang yang menolak maknanya. Ya, disebut dengan orang yang menolak maknanya walaupun mereka menerima lafadznya. Lafadz nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mereka menolak maknanya. Wa huwa mithlu maka kedudukannya sama dengan menolak lafadznya. Fahum ma amrain amrayn, imma wa imma an yaqbalu nas fi dhahir lakin yu'awilunahu wa yuharrifunahu ya maka sungguh mereka berada dalam dua keadaan yang pertama mereka menolak nas ya dan mereka tidak menerima nas-nas yang ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah dan kelompok yang kedua mereka yang menerima nasnya secara zahir tetapi mereka mentakwilkan dan mereka yang menyelewengkan harif tahrif menyelewengkan an makna sahih dari makna yang benar ila ma yuwafiq ahwa'ahum wa tasawwurahum ya kepada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan gambaran yang ada di akal-akal mereka au yuwafiq qawaidahum al-mantiqiyah wal kalamiyah wal aqliyah allati yusammunaha atau ya mereka mentakwilkan nama dan sifat Allah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah mantek mereka, kaidah-kaidah ilmu mantek mereka, ilmu kalam mereka. Ya, akal-akalan mereka sehingga mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fayakhda'una nusus, mereka meletakkan nas-nas ya mereka merendahkan nas-nas yang ada di uqul ya di bawah akal-akal mereka wal istilahatil basariyah istilah-istilah yang mereka adakan Fahada fil haqiqati yunafi ma'aliman bima ja'alillah wa an rasulih Ini hakikatnya juga sama yaitu menolak ya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sehingga kewajiban kita adalah an-nu'min bima ja'anillah wa rasulihi lafzan wa ma'nan. Kewajiban kita adalah menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara lafaz maupun secara makna an نقبل al-lafdha wa an naqbal al-ma'na wa la natadakhal fi ta'wilha fi ta'wilihi wa tahrifihi wa tafsirihi bi ma'na min al sehingga kita tinggalkan jalan yang ditempuh oleh muawilah mereka yang mentakwil wal muatilah mereka yang mentaktil mereka yang mengosongkan makna ya lafadznya diterima tapi maknanya tidak ada ya itu mu'attilah Terakhir wa ta'wil wa tasbih wa tanzil. Demikian juga ya kita tinggalkan ta'wil, tasbih dan tanzil dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'wil madhab ta'ifah wa tasbih madhab ta'ifah ukhra. Ya, ta'wil itu adalah kelompok ya, pandangan satu kelompok dan tasbih adalah pandangan kelompok yang lain di mana mereka menetapkan lafaz tetapi maknanya mereka tasbihkan, maknanya mereka takwilkan. Mereka lah yang disebut dengan al al-ladina yusabbihuna Allah bi khalqihi. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yusabbihuna sifatihi bi sifatihi bi sifatihim wa asma'ihi bi asma'ihim. Mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, nama Allah dengan nama makhluknya. Mereka adalah ghulatu ghuluwin fil isbat. Mereka adalah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang melampaui batas dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua Al-Mu'attilah Ghuluun fit tanzih naqi Mu'attilah yang mereka mengosongkan makna dari nama dan sifat Allah itu dikosongkan ya asami tetapi makna mendengar dihilangkan al basir maha melihat tetapi Allah tidak melihat itu al muatilah mereka mengosongkan makna bahwa itu sekedar lafaz saja maknanya tidak ada kenapa mereka begitu karena kalau ditetapkan maknanya mereka anggap itu akan menyerupakan dengan dengan makhluk maka mereka kosongkan maknanya mereka disebut dengan muatilah kenapa demikian ghuluun fit tanzih karena mereka berlebih-lebihan ya mereka hulu di dalam mensucikan Allah dan dalam ya an di dalam membersihkan dari semua makna yang tidak tepat untuk Allah tetapi mereka tidak sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakil ta'ifataini kharijan 'anil haqqi was dan semua ini keluar dari jalan kebenaran. Sedangkan yang benar dalam perkara asma dan sifat yaitu menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tanpa tahrif, taktil, tanpa takyif, tasbih, taktil, ya itulah jalan yang benar, jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Demikian ikhwanifillah, azan Allah wa kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik ya, menambahkan ilmu pada kita semuanya dan menambahkan amal kepada kita semuanya. Semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala karena semakin mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alamin. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.